Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesi yang ke-29 dalam pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba, ya fikih pendidikan anak dan penjelasan sebagian nasihat dari para dokter dalam hal ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita akan lanjutkan tentang subjudul yang dibawakan oleh penulis pada halaman 58 wa yurashu thawbul ladzi asabahu baulul gulam wa yughsalu thawbul ladzi asabahu min baulil jariyati madama lam yakulat ta'am. Begitu judulnya cukup panjang yaitu bahwa pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki itu cukup dipercikan saja. Cara membersihkannya cukup dipercikan dengan air bersih dan pakaian yang terkena kencing anak perempuan ya itu harus dicuci. Jika keduanya artinya bayi laki-laki dan perempuan ini belum makan makanan apapun ya tentunya kecuali air susu ibunya ya. Jadi aturannya seperti itu ya. Kalau ada bayi, baik laki ataupun perempuan, belum makan apa-apa kecuali ASI, maka aturannya adalah kalau bayi itu laki-laki cukup dipercikan atau semacam dialirkan air bersih ya, maka itu cukup mensucikan. Adapun kalau bayi perempuan maka tetap seperti orang lain dewasa pada umumnya yaitu dicuci ya. Itu kalau belum pada makan kecuali ASI. Tapi kalau sudah pada makan makanan yang lain makanan tambahan selain ASI maka dua-duanya air kencing dari keduanya sama seperti orang dewasa yaitu di dicuci dengan air ya dicuci dengan air sampai bersih dan ini berdasarkan satu hadis dalam Sahih Muslim juga dalam Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain ya dari sahabat Abu Samh radhiyallahu taala anhu ini riwayat Abu Dawud ya dengan lafaz kata beliau kata sahabat yang bernama Abu Samhi radhiyallahu anhu كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يكتسل قال ya, aku pernah berkhidmah melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka apabila beliau ingin mandi beliau berkata kepada saya walini kofak ya kamu hadapkan bagian punggungmu kepada saya ya fa walihi kofaya fa asturuhu bihi maka saya pun balikkan dan saya ya eh, hadapkan punggung saya kepada beliau dan saya sekalian juga sekaligus juga menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam lalu tiba-tiba eh, setelah itu fautiya bi Hasanin au Husain ya datang Hasan atau Husain ya dalam satu riwayat ya ini ada keraguan apakah itu Hasan atau Husain tapi yang jelas ya dua-duanya adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lalu Hasan atau Husain ini kencing pada dada atau dalam riwayat pada pakaian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pun ya setelah tahu berusaha untuk membersihkan yakni kencing Hasan atau Husain tersebut yang masih kecil ya dari baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi pun bersabda yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam dan dalam riwayat wa yundahu min baulil gulam ya bahwasannya air kencing anak perempuan itu dicuci ya sampai bersih dan air kencing anak laki-laki itu adalah diperciki saja atau dialirkan air secukupnya. Ya, ini sekali lagi dengan catatan kalau mereka berdua yaitu anak laki-laki dan perempuan tersebut belum pada makan makanan apapun kecuali hanya ASI saja. Adapun jika sudah makan makanan yang lainnya seperti orang dewasa maka hukum kencingnya pun sama semuanya najis yaitu dicuci sampai bersih. Demikian wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.